Afan mau tanya, akhir-akhir ini muncul kontroversi tentang Ustaz Ja'far Saleh. Jakarta, terutama terkait pertanyaan Ustaz Lukman saat daulah di balik papan pada sesi tanya jawab tentang pertanyaan bagaimana Ustaz Ja'far Saleh. Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz, bagaimana sikap kami para talibul ilmi. Alhamdulillah, memang beliau ini Ja'far Saleh ini kayaknya senang kontroversi. Kayaknya hobi untuk menyampaikan sesuatu yang bikin geger Kalimat-kalimatnya sampai kepada saya. Dan kalimat-kalimatnya menunjukkan kalau dia itu betul-betul dalam keadaan lebih mencintai hizbiyin daripada salafiyin. Karena kalimatnya selalu memuji mereka. Apakah dulu memuji roja setelah dinasehati oleh Syekh Abdullah, mari untuk hentikan, cabut ucapan-ucapan kamu. Diganti, memuji orang-orangnya, apakah dokter Irwandi atau majalah majalah kiblati majalah kiblati ya, ikhwan majalahnya hizbiyin bahkan di situ ada orang namanya Mamdu ada takfiri dan dibuktikan ketakfiriannya oleh sururi lihat bukan bukan oleh kita sururinya sudah menganggap dia takfiri bayangkan sama dia nggak peduli mau kiblat tuh mau kiblatnya atau kiblatuhum yang penting eksistensinya yang penting isinya bagus Astagfirullahaladzim. Toyib, kalaupun kebetulan yang dia maksud memang bagus, misalnya. Tapi kan isinya ini benar. Isinya yang ini benar. Tapi dengan kau menyatakan kiblat sih, dan kamu menyatakan buku ini memuat yang bagus ini, maknanya apa? Mana silahkan baca majalah tersebut. Lah kalau ketika mereka membaca, bukan bacaan yang kamu tunjukkan tadi yang mereka baca. Tetapi yang takdiri tadi. Apakah dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah? Menyesatkan sekian banyak orang untuk jadi hizbi takfiri. Ya. Wallah, semoga Allah berikan hidayah pada orang ini. Ya. Semoga dia paham bahwa ucapan dia sangat berbahaya. Ya. Dengan memuji-muji tokoh-tokoh hizbi. Sebaliknya, kepada ahli sunnah selalu mencerca. Mereka keras, mereka tidak punya akhlak, mereka, mereka, mereka. Anda bilang ini orang aneh. Ada kelainan. Maka kalau saya anjurkan kalian ngaji, ngaji sama orang lain aja. Jangan sama dia. Ada kelainan padanya. Wallahu ta'ala alam kelainan ini apa? Selalu cenderungnya kepada mereka hizbiyin. Dan dia tidak suka dengan halafin ahli sunnah. Barakallahu fikum. Itu sepanjang apa yang saya tahu dan saya baca dari tulisan dia sendiri. Kenapa?